طيب بسم الله أد اسمه فينا اسمه لما تقول الدرس الأول هذا هذا هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح مفتاح هذا maktabun هذا sariyun هذا kursiyun Alhamdulillah bahasa Arab bahasa kita banyak sekali berasal dari bahasa lebih daripada empat lima empat ribu kata bukan populing kata dari bahasa paling sate itu bahasa apa? Oh sate itu Ya mungkin dulunya orang Arab ya apa ini mana? Sate, iya sate. Sate itu syatun kambing. Syatun kambing kambing dari apa bikin ini bakar. Nah, mungkin itu bisa jadi berasal dari bahasa Arab itu. Iya. Yeah. Baik, bahasanya ad-darsul awwalu hadha Sembilan kan? Betul? Kan sembilan kata. Nah, sembilan kata bahasa Arab kita sudah dapat ini. Sebagiannya ada berbahasa Indonesia, masjid, musim kan? Nah, Alhamdulillah, dia bah, sudah terkurang. Nah, kita sudah tiga itu, berarti tinggal enam yang baru barangkali. Nah, ya betul, Pak. Betul. Pak, itu bahasa Arab betul. Iya. Bab satu, bab dua, bab tiga kan? Itu bahasa Arab. Sudah empat ini dari bahasa Indonesia sudah jadi Indonesia. Berarti tinggal lima. <laughs> Baik. kurban Ad-darsul awal. Iya. Ad-darsul awal. Sudah sama belum? الدرس الأول الدرس الأول هذا هذا هذا بيت هذا بفعل ينباع إذا جاء إذا جاء نصر الله مكمداتا مكمداتا إذا جاء هذا هذا بيت هذا بيت Yeah. Jair. Hada masjidul Jair. keluar lalu ke masjid ke masjid buka pintu iya kan sekarang apa yang mudah habis itu keluar lagi ya baca buku kita gitu. ambil pulpen ambil kunci menaruh pulpen buka meja iya habis itu pergi ke tempat tidur Nah, rupanya begitu teorinya. Maka dia bisa menghafal itu dalam beberapa menit. <clears throat> Baik, antum. <laughs> Tafadhol, baik. Ada baik. itu kan itu sudah sederhana. Tapi untuk perempuan pakai hati, tidak bisa, ha? Ah, tidak bisa dicampur. ada Fatimah, hadihi Ali, ada nirwahatun, Mesti sama-sama. Itu kaya Yang kedua, sebagai pertama kedua tanda tanda perempuan atau muannas bahasa muannas adalah kalau nama orang jelas nama orang jelas kalau nama wanita kalau dia bukan tapi ke nama orang atau muda tanda jelas tan marbuto itu diantaranya antaranya masih banyak tanda pak pakai ta marfuqah ada kabel beton. Iya. Kabel apa? Ini ada protein. Kabel lupa. Yang tanya nyatu urat. Bila ada tamat buka, ada tamat buka. Ada tamat buka, ada tamat terbuka, terbuka dan terbiasa. biasa. Iya. Kalau tamat buka, tanya apa? Tertutup. Iya. Ini namanya tamat buka, terbuka deh nggak nyatu. Ini pak, tak marbutoh. Menyatu, problem. Iya. tuhan, Tuhan, Nah ini kan tanda ini. Setiap kata yang ada tak marbutohnya pak, digolongkan mu'anat, digolong kecuali kalau nama laki-laki. Nah, tidak digolongkan muannas. Hamzah, Tolha, Maisaroh. Maisaroh nama Kalau di sini perempuan. Nah, Tolha, Hamzah, Maisarah, Usama, Hurairah. Nah, ini ada tahu kan? Tapi tidak digolongkan dia kegunaan mu'anas. Tetap dia mudahkan. Pakai Hada Tolha Bukan hadih Karena nama lagi Walaupun ada nama Kalau tidak maka digolongkan perempuan Baik. Adrikum kutub ha? Baik soal, ma hadha? Nah, sekarang sudah mulai diajarkan ha, dalam bentuk kata tanya dan jawaban. Dalam bentuk kata tanya dan jawaban. Karena itu bahasa kuliah sih. Baik, ma hadza hadza baitun. Ahada baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza hadza qamisun. أهذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا نجم طيب قولوا معي ما Qala ترجمة نعم أدار لا طيب الآن تمرين لكن تمرين أول لكن مرتمع الجواب حسب الصورة الجواب حسب الصورة جواب سؤال من جبل طيب تفضل أنت Baik, tafadhol. Nah, panjang, mit tahun, jangan mit tahun, mit قلم قلم قلم قلم tempura kita sudah bermain kita sudah dapat nanti akan dapat kata sepura gabungkan kolam sepura ada kolam sepura tidak sepura kan tulis kolam sepura kalau kolam itu umum kolam kolam sepura miftah miftah kita. Cuba gabungkan kata yang sudah ada. Miftahul bab jadi kunci pintu. Apa lagi? Miftahul jannah. Ah. Miftahul bait. Ya, jangan jangan dia berharap ya ini. Cuba kena jadi harapannya. Kalau boleh tawarkan ini sudah masuk kaya. Ya, lebih salahnya sebutkan dulu. Miftahul bait. Ya. ما نفتح البيت كونتيوما نفتح السيارة كونتيوما نفتح السيارة نفتح الدوالة كونتيوما جوالة الدراجة الثانية نفتح الدوالة نفتح السيارة نفتح البيت نفتح المسجد نفتح المدرسة كنت صلاة نفتح المكتب كنت كذا المكتب إن هذا هو معنا Maktab meja, maktab kantor. Aina maktab mana kantor? Jadi miftahul maktab kunci kantor. Bisa juga miftahul maktab kunci meja. Tergantung makamnya ketika ngomong ngomong. Hah? Sama. Apa ini? Sama, maktab maktab. Yaitu bahasa Arab memiliki makna banyak. Jadi maktab, dari maktab ya. Sama. Maktab ini bisa maknanya meja, bisa maknanya kantor. Dua makna. Hah? Apa? Iya itu kantor. Iya. Maktab kerja kantor haji. Bukan kantor. Bukan meja. Tidak ada dua makna. Maktabah juga demikian, maktabah. Ada dua makna, toko buku dan perpustakaan. طيب ayah, مفتاح membagi miftah dengan miftah itu nggak kira keluar makna, cuma salah pengucapan itu aja. Ada yang berakibat pada makna lain, ada yang tidak. Seperti kolam, kolam itu nggak apa, nggak berubah makna, cuma penyebutan salah itu aja. Naam dengan naam beda. Naam yes, iya. Kalau naam berundang. Unta, jamak pada na'ama. Na'ama ah, itu pemuda pluralnya ada na'am. Na'am. Itu na'am. Jamaknya adalah na'am. Ini bentuk apa? Yang itu jamak. Jamaknya na'am. Tapi hadis نعامة جمع النعام ada na'am kan? Nah, ini jawaban na'am dia. Antum jawab na'am. Jamal. Jamal. Arti jamal indah. Jamal unta. Nama orang Jamal ini pakai Jamal. Ini kalau unta. Tapi orang paham kan maksudnya kan? Iya. Tapi secara penyebutan Pak Jaman, misalnya Pak Jaman, tanyakan tinggi. Pak Jaman, ini Pak Jaman. Bapak Bunda. Walaupun dalam bahasa itu orang paham itu yang maksudnya, cuma penyebutan salah, tidak tepat. Karena itu bukan makna. Hah? Maktabah, enggak pakai kata rumah. Iya, maktabah. Maktabatun Ini toko buku atau perpus Maktabatul Mahad Pusakaan Mahad Maktabatul Madrasah Pusakaan sekolah Maktabat juga toko. Pakai tamal butoh. Beda kan? Cuma beda tamal butoh. Lain makna. Berubah makna. Maktabat dengan maktab. Ini yang sering kalian kesalahan. Taib. al ummahat. Ganti-gantian. Seperti tadi bertanya menjawab. Bertanya menjawab. Tafadhalna. वास्तव में ويكفي ثلاثا sudah dewasa rajul. Kalau masih kecil walad. Dia bertanya bendanya apa? Bendanya munakar atau anas. Bukan bukan lawan bicara anda. Bukan lawan bicara. Lawan bicara itu anda, andi. Iya. Ini apa? Kata benda yang ditunjuk itu apa? Bendanya laki-laki atau perempuan. Benda mati ya sama aja. Apa? Sama aja. Jadi penggunaan ini hada itu kata tunjuk digunakan untuk orang atau bukan orang, semua digunakan. Cuma harga itu untuk kata tunjuk untuk mudahkan. Kalau ingin siapa ini? Hah? Saya bawa ada, lalu tanya, man ada? Siapa? Ada waladi. Ini anakku. Ada waladi. Ada laki Kalau anak kalau anak perempuan, man abi. Siapa ini? Hadihi binti. Hadihi binti. Ini anak perempuan. Bukan lawan bicara. Yang dituju itu benda atau orang mudakar atau mu'annas. Oh enggak? Enggak. Iya. Kalau benarnya kita nggak tahu itu nggak tahu Thomas. Kembali memperbedakan, gunakan benda mati. Sama. Benda mati apa benda mati? Baitun, ya kan? Baitun ada tambah beton. Nggak ada apa pasti gunakan ada. Jadi lah untuk menggunakan mu'anas itu bukan hanya untuk yang berakal. Supaya berakal manusia, jin, malaikat. Yang tidak berakal, Untuk pendapat hewan juga sama. Ada burung dan mudakar, ada muannas. Kalau dia bukan apa? Digolongkan dengan apa? Dikatakan muannas. Muannas tapi muannas majazi, bukan muannas yang sebenarnya. Bukan muannas yang sebenarnya. Muannas yang sebenarnya adalah matan wa matawir. Yang melahirkan dan yang bertelur. Itulah muannas hakiki yang melahirkan dan yang ber, yang menelur itu adalah mu'anat hakiki mu'anat sebenarnya kalau wanita kalau di orang wanita kalau di binatang betina bahkan ya kan kalau dia tidak bertelur tidak melahirkan dan tidak menelurkan munakar yang tidak tidak tidak melahirkan menelurkan tidak tapi munakar termasuk bunda. Bunda kan nggak melahirkan, nggak menelurkan, di bawah apa? Nah, nah lihat kata kalau dia bunda, kalau dia bunda lihat. Ada kata berubah. Maktab ada berubahnya? Tidak ada berarti berubah mudahkan. Maktab ada berubahnya? Mu'annas Ya kan? Dan anak hakiki? Enggak, ini kata benda. kan mu'annas kan mu'annas majazi, bukan mu'annas yang sebenarnya. Ini dalam bahasa ada. Ada positif, ada negatif. Ya. Ini artinya yang maktab kan kantor. Ini maktab kantor. Maktabannya apa? Pustakaan. Iya. Enggak penggunaannya Kata tunjuk guna apa? Pakai adi. Adi ini bukan untuk orang aja Iya, itu kata tunjuk. Apa yang kita tunjuk? Bisa seperti yang ditunjuk adalah benda atau bukan benda manusia. Ya. Ini penggunaannya, penggunaannya hada ini ini umum digunakan untuk orang atau bukan orang digunakan. Sekarang bagaimana penggunaan Ada ada ada hadi. Hadi untuk muannas. Nah, kalau dia kata benda digolongkan muannas kalau ada tamadduta. Ada tamadduta itu kan dia digolongkan muannas. Kalau tidak ada tamadduta digolongkan mudahkan pakai ada. Ada benda, ada qalam, hadi na'ama. Ada masdar. Apa? Iya itu kecuali kalau nama laki-laki. Nama laki-laki yang ada tanda rupa yang didorongkan apa? Muannas. Pakai ada. Ada Usama, ada Tolha. Dan nama laki-laki. Nah, digolongkan muannas lagi. Kalau yang kata benda atau yang tidak berakar dalam bentuk plural, bentuk jamak, baitun pakai apa? kita mengatakan ini masjid-masjid. Hadihi masjid, Bukan hata. Karena dia sudah berdoa jamak dua. Karena dia bukan manusia. Bukan. Miftah. Ada miftah. Jamaknya mafatih. Hadihi mafatih. Ini na'am, hadi na'am, na'am, hadi na'am. Nah sudah bentuk jamak. hadi na'am maqdar ada maqdar jawabnya makatib hadi makatib baik kembali jadi apa jadi ini kata tujuhnya ada dan hadis digunakan untuk berakal maupun tidak berakal arti manusia atau yang bukan manusia yang tidak berakal seperti apa kata benda hewan jenisnya nah digunakan ada dan hadis ada untuk mudakar kalau dia yang tidak berakal. Kalau muannas ada tamrullah. Nadhara ada nadhara. Ya, itu nadhara. Nadhara melihat. Ya? Ada melihat ya? nadhara kacamata. Ada tamrullahnya. Nadharatun. oke oke apa? Ada nadhara. Enggak bisa ada nadhara. Mushaf. Mana mushaf? ماذا مصحف هذا مصحف مصحف وكيف هذا مصحف مصحف القرآن هذا مصحف ada yang berserokat, ada yang inginnya berserokat. Tergantung sasaran di mana. Sasaran. Kalau ini sasarannya adalah kaidah supaya bisa baca kitab itu sasarannya. Makanya kasih harokat Tapi sasaran sasarannya, yang adalah utamanya adalah conversation itu nggak kasih harokat Mana kitab Nazi'in kita dapatkan. Kenapa? Supaya tidak direpotkan oleh akhir-akhir harakat akhir. Karena tujuan adalah bisa berbicara. Karena nanti toh bisa berbicara bagaimana? Tidak diharapkan akhir kan? Muhammad, ta'al. Karena Muhammad kan? Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad. Ta'al, asal ta'ala. Disebutkan memiliki aturan berbahasa. Yang diharapkan dari kan dialog berbicara. Tapi kalau sudah baca kitab, diharapkan dari kan semuanya. Kecuali kalau diberhenti, wakaf. Sama seperti baca Al-Quran. Diharapkan kan, semua diharapkan. Kan. Kalau wakaf baru disebutkan. Karena itu stressingnya adalah buku ini stressingnya adalah untuk bisa baca buku. Makanya stresnya kaidah. Iya. Pertanyaan ini semuanya terkait dengan kaidah. Jadi satu sampai kiri terakhir. Jadi ada komis, ada kitab, ada kolam. Itu lebih mudah untuk orang berbahasa. Lebih mudah dan disebutkan akhir dan lebih sama. Tidak salah kan? Iya. Tidak salah. Karena di akhir itu terkadang apa? Terkadang bisa pompa, bisa pompa, bisa kasar kan? Kalau dia sempurna, selamat kan? Iya. Gitu. Iya. تعرف الزوج انه نقض عليه Gak punya makna lagi Habis sudah apa dia Nah ini namanya lahnun Dalam menjadi lahan Ada lahan jadi Ada lahan kopi. Kesalahan yang nyata Itu yang berubah makna hukumnya haram Jadi meriksa bagaimana saya yang belajar yang belajar Al-Quran kalaupun salah dalam belajar itu tidak dikatakan dengan dosa karena belajar here.